najhala aw yujhala alaina amin Ikhwas kalian dan akhwat yang diberkati Allah Ta'ala Alhamdulillah kita bisa berkumpul kembali pada siang hari ini Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Dengan perkumpulan kita ini memberikan kepada kita semua keberkahan, rahmat, ampunan dan ridha serta uh, menjadikan yang kita lakukan siang hari ini sebagai wasilah yang dengannya mudah-mudahan nanti kita dikumpulkan bersama-sama dalam surga Firdaus yang paling tinggi tanpa azab maupun hisab. Amin. Sekarang silakan dibuka halaman 107 Hadis ke bab ke-55 Al-Hulumul Mufzi' Al-Hulumul Mufzi' Al-hulumul mufzi' itu mimpi buruk ya. Mimpi yang mengagetkan, yang mengejutkan. Silakan ditirukan قال المصنف رحمه الله قال النبي صلى الله عليه وسلم الرؤيا الحسنة من الله فإذا رأى أحدكم ما يحب فلا يحدث به إلا من يحب وإذا رأى ما يكره فليتعوذ بالله من شرها ومن شر الشيطان وليكفل ثلاثا ولا يحدث بها أحدا فإنها لن تضره رواه البخاري Al-hulumul mufzi' Mimpi yang mengejutkan, mimpi yang menakutkan ya Nabi Shallallahu Alaihi wa alihi Wasallam bersabda, Ar-ru'yal hasanatu minallah. Mimpi yang baik datangnya dari Allah. Nah, cuma yang menjadi masalah gimana kita bisa tahu kalau itu mimpi baik gitu kan? Hulu itu kan mimpi basah. Nah, mungkin sebagian orang menganggap mimpi basah itu baik, padahal mimpi basah itu dari syai syaitan. Makanya para nabi gak ada yang mimpi basah. Gitu. Makanya para nabi tidak ada yang mimpi basah. Makanya kita mengatakan mimpi itu dikatakan baik itu apa patokannya gitu loh. Jadi definisi mimpi itu baik itu apa? Kalau tadi mimpi basah, sebagian orang menganggapnya baik padahal dari syaitan. Terus yang dimaksud dengan mimpi baik itu apa? Apa leh? Saleh sehat? Puasa ya? Masya Allah. Iya, jadi mimpi yang baik itu dikatakan baik ikhwah dan akhwat sekalian itu dilihat dari apa yang antum kerjakan sebelum di tiba apa? Tidur. Kalau antum sebelum tidur dalam kondisi suci, kemudian antum baca al ayat kursi, baca trikul tiga kali diusapkan, baca bismika rabbi wada'tu jambi wa bika arfa'uh in amsakta nafsi farhamha wa in arsaltaha fahfadha bima tahfadhu bihi ibadaka salihin antum baca Allahumma rabbas samawati sab'i wa rabbal aradin ربنا ورب كل شيء فالق الحب والنوى ومنزل التوراة والإنجيل والقرآن أعوذ بك من شر كل ذي شر أنت آخذ بناصيته أنت الأول فليس قبلك شيء وأنت الآخر فليس بعدك شيء وأنت الظاهر فليس فوقك شيء وأنت الباطن فليس دونك شيء اقض عنا الدين وأغننا من الفقر antum juga baca Allahumma aslamtu nafsi ilaika wa wajjahtu wajhi ilaika wa fawwadtu amri ilaika wa alja'tu dhahri ilaika raghbatan wa rahbatan ilaika la malja'a wa la manja minka illa ilaik amantu bi kitabikal ladzi anzalta wa bi nabiyyikal ladzi arsalta sudah apa lah ya dihafal dulu Abdul Ghaffar ya sudah apa? dihafalkan, dihafalkan ya. Ustazah juga dihafalkan semua. <clears throat> nah, kalau antum sebelum tidur membaca doa-doa tadi, kok misalnya belum tidur terus baca istighfar sampai kemudian tidur. Nah, ketika bermimpi itu namanya mimpi yang ba baik. Itulah yang dikatakan ar-ru'yal hasanatu minallah. Mimpi yang baik itu datangnya dari Allah. Fa idza ra'a ahadukum ma yuhibbu maka jika ro'a melihat ahadukum seseorang kalian ma yuhibbu ma mimpi yuhibbu yang dia sukai ya fala yuhaddis bihi maka jangan menceritakannya illa man yuhibbu kecuali orang yang dia sukai Orang yang disukai di sini orang yang jelas ketulusannya, orang yang jelas bisa dipercaya, orang yang jelas tidak akan iri ya sebagaimana perkataan Nabi Yakub kepada Yusuf qala ya bunayya la taqsus ru'yaka ala ikhwatika fayakidu laka kaida karena mimpi yang baik ini ikhwah sekalian dan akhwat yang diberkati Allah taala bisa menjadi kenyataan Nah, hmm. kalau itu nanti bisa menjadi kenyataan di masa depan, terus ente sampaikan kepada orang yang suka ain, suka iri, bisa-bisa berusaha menggagalkan gitu loh. Sementara nikmat itu kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tutupono, ya anjihu gimana bunyi hadisnya itu? Antum hafal? Anjihu an-ni'ama bil kitman kalau nggak salah. Jadi nikmat-nikmat Allah itu jagalah dengan disembunyikan. Jangan ditunjukkan semua. Fa inna kulladzi ni'matin mahsudu karena setiap orang yang punya nikmat pasti dihasati. Pasti di dihasati. Jadi orang itu punya nikmat pasti dihasati. Makanya jangan dibuka-buka gitu loh. Jangan di apa dibuka-buka jangan diudal-udal gitu tunjukkan kepada orang-orang yang uh, yang tidak mungkin iri saja oh ya ini hadisnya ya dalam as-sahihah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Istainu ala injahi ijikum bil kitman. Bantulah diri kalian dalam melancarkan segala hajat dengan merahasiakan. Istainu ala injahi hawa ijikum bil kitman fa inna kulladhi ni'matin mahsudu karena setiap pemilik nikmat pasti dihasati ya jadi disembunyikan kecuali kalau sudah disembunyikan terus terbongkar ya gimana lagi begitu iya jadi mimpi yang baik datangnya dari Allah. Kira-kira apa hikmahnya Allah Ta'ala kok pakai membuat mimpi segala gitu? Hah? Apa kira-kira? Ya paling tidak orang itu dengan dia bermimpi dalam tidur, tidur itu kan saudaranya mah macan apa? saudaranya mati. Berarti orang ketika bermimpi itu itu penggambaran nanti azab kubur juga seperti itu gitu. Nah ini buat bantahan sebagian orang yang mengingkari adanya azab kubur. Mereka berdalil mana dalam Al-Quran tidak ada kata yang namanya azab kubur, nikmat kubur tidak ada. Tapi ini orang bodoh ya gitu ngomongnya gitu. Jadi kalau lafat kubur memang tidak ada dalam Al-Quran Tapi kalau lafat selain itu yang menunjukkan adanya azab, adanya nikmat ya banyak Misalkan surat Ghafir An-naru yu'raduna 'alaiha ghuduwan wa ashiya. Artinya apa? An-naru yu'radun api itu yu'radun kalau dalam terjemahan itu cuma artinya diperlihatkan. Kan ngawur ya. Makanya antum kalau mempelajari Al-Quran dari terjemahan itu susah. Jangan dari terjemahan, dari tafsirnya. Jadi makna yuk roduna ini ditimpakan An-naru api neraka yuk roduna alaiha ditimpakan kepada keluarga Fir'aun ya Apa tadi? An-naru roduna alaiha Bukrotan Apa? Ghuduwan Ghudu bukroh beda ya Hah? Di situ apa? Huduan. Kalau diganti bukro tidak boleh ya. Tidak boleh Al-Quran kan ya. Kalau hadis antum sampaikan bil makna tidak apa-apa. Ya, tapi kalau Quran tidak boleh. Huduan wa asyia setiap pagi dan petang. Nah, itu kalau antum baca terjemahnya diperlihatkan. Nah, kalau diperlihatkan lo pada korong delok TV ngono ya, lah. Ada penyiksaan di Birma, di Sudet, di apa nolak nah, kayak. Nah, itu salah. Kenapa salah? Karena hadisnya jelas Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melewati dua ku, kulam apa? Dua apa? Saiful? Saiful sehat? Iya, dua apa? Lu laisa ma'ana huwa Yufakir an syai'in akhir Ya full ya dua ku, Kulam apa kuntilana dua kuburan. Kemudian Nabi mengatakan innahuma la yu'adzabani. Dua orang ini sedang di azab. Wa ma yu'adzabani fi kabir dan keduanya itu tidak dianggap dalam apa tidak diazab dalam masalah besar. Maksudnya bukan tidak diadab dalam masalah besar ini, maksudnya mereka diadab ini karena masalah dosa yang mereka remehkan gitu loh. Jadi mereka nganggap ini bukan dosa besar gitu loh. Yang pertama apa? Uh, yang pertama amma ahaduhuma fakana yamshi bin namimah. Adapun yang pertama maka dia biasa berjalan dengan nami namimah, ngadu domba jadi hmm. nak nak nak ngadu domba itu artinya uh, naqlul khabar ilal ghairi li ajlil ifsad. Membawa berita kepada orang lain untuk tujuan meru merusak. Am am am. Jadi soleh loh. Awakmu mari nyolong kodok yo. Ya? <laughs> itu andaikan soleh itu kembali bener kan tidak boleh kan apalagi kalau itu bohong bohongan fakot bahattah buhtan ya lebih besar dosanya gitu jadi naqlul khabar ilal ghair li ajlil ifsad jadi membawa berita kepada orang lain untuk tujuan meru merusak tidak tahu kadang ada orang itu penggawean itu suka merusak masalah orang gitu kan suka merusak masalah oh orang itu dianggap remeh gitu kan padahal kata Allah wa tahsabunahu hayyinan wa huwa indallahi azim kalian menganggap itu masalah remeh padahal di sisi Allah taala itu sangat berat masalah hadithul ifak salah satu contohnya kan itu banyak sahabat itu ikut-ikutan ada mistoh ada seorang sahabat wanita juga yang ikut-ikutan Hamnah kalau nggak salah namanya itu ya Akhirnya kan ya Mistah ini Abu Bakar radhiyallahu anhu berniat untuk enggak melanjutkan nafkah yang dia berikan kepada Mistah gitu gara-gara dia ikut-ikutan orang munafik dalam menyebarkan berita apa bocor apa berita bohong hadisul ifak nah kadang-kadang orang itu seenaknya begitu gitu loh jadi menganggap itu remeh padahal berat Ya, makanya min husni apa? Uh, min uh, ya, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyas liyasmut begitu. Nah, salah satu contohnya kemarin yang terjadi di yang jadi wes. Insyaallah semua sudah paham lah, nggak pakai contoh wes paham. Jadi gak kepo dengan urusan orang lain. Kula apa kepo? urusan dhewe apa urusan Allah kok ngurusi orang apa masalah orang lain gitu kan. Itu jadi nggak boleh kepo ya kepada urusan orang lain. Tapi untuk suami kepo kepada istrinya tidak menjadi masalah malah wajib gitu kan. Jadi kalau misalkan istri itu punya HP, itu suami berhak ngecek ini sapa ya koncoy gitu kan. Karena setan itu banyak gitu loh. Karena setan itu ba banyak. Ya, jadi orang itu diperintahkan nggak boleh kepo, fokus kepada urusan sendi sendiri. Makanya ada istilah apa? Gimana istilahnya itu? Gajah dalam kuali. Gimana? Semut di ujung mana? Gimana istilahnya itu? Ah, terang bulan. Gajah di pelupuk mata tidak kelihatan, semut di di seberang nampak ya wa tahsabunahu hayyinan wa huwa indallahi azim Ya, saya ini pengen mencontohkan tapi kok nanti khawatir salah ucap kalau nggak dicontohkan nanti orang itu sembarangan nggak tahu contohnya ya mudah-mudahan paham sendirilah wa idza ra'a ma yakrahu dan jika dia melihat oh ya jadi kalau dalam Al-Quran ada beberapa ayat tentang adab kubur ya jadi ada beberapa ayat tentang adab kubur dalam Al-Quran itu silakan antum buka karena banyak orang yang tidak mengerti ya mengatakan mana dalam Al-Quran yang namanya adab kubur, nikmat kubur gitu. Ya karena kita tidak mengertiannya Nah maksudnya orang kalau tidak ngerti itu menengok gitu loh. Gak ngerti melu-melu ngomong gitu kan. Kata sekolah bisa. Makanya kata Ibnu Hajar itu man takallama fi ghairi fannihi ata bil ajaib atau bil gharaib ya barang siapa yang berbicara pada selain keahliannya kekhususannya maka mendatangkan banyak perkara yang ukhorib aneh ya. Ini tak tunjukkan dalil-dalil tentang apa tadi? Azab kubur. Jadi ini dalil-dalil tentang azab kubur dalam Al-Quran. Kalau dari hadis kan banyak. Yang pertama itu surat Ghafir 46 yang tadi sudah saya bacakan. An-naru yu'raduna 'alaiha ghuduwan wa 'ashiyya wa yawma taqumu saatu آل فرعون أشد العذاب itu kan jelas tentang azab kubur karena Allah menjelaskan annaru yu'raduna 'alaiha neraka ditimpakan pagi dan pe petang baru setelah itu dan pada hari kiamat masukkan keluarga Firaun kepada azab yang pedih berarti ada azab kiamat ada azab pagi dan petang yaitu di dunia apalagi kalau bukan azab kubur kemudian surat At-Tur 4745 4547 ya Fadarhum hatta yulaqu yawmahumul ladhi fihi yus'aqun Yawma la yughni anhum kaiduhum syai'aw wa la hum yunsarun Terus ini wa inna lilladzina zalamu adzaban duna dhalik walakinna aktsarahum la ya'lamun wa inna lilladzina zalamu ini kata Ibnu Abbas dan sesungguhnya bagi orang-orang zalim adzaban duna dhalik ada azab sebelum itu ya ketemu kan surat apa tadi ayat 47 Wa inna lilladzina zalamu dan sesungguhnya bagi orang-orang zalim ada bantu dzalik ada azab sebelum itu. Nah, ini kata Abdullah bin Abbas, azab kubur sebelum azab hari kia, kiamat. Kemudian surat Al-An'am 93 ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون Surat berapa tadi? Apa? Yasin? Yasin Al-An'am 9 tiga. Nah, yang menjadi dalil tentang adanya azab kubur perkataan malaikat apa? Yang mana? Al yauma tujzauna adzabal hun ya. al yauma sekarang kalian dibalasi dengan azab yang menghinakan. Nah, ini menunjukkan tanpa diragukan itu adalah azab kubur. Sekarang ini kan al yaum sekarang al an artinya itu. Nah ini jadi tentang uh, eh, adab kubur ini ada tiga ayat dari Al-Quran Makanya kalau mengatakan dalam Al-Quran ada ya kalau dikatakan bahwa dalam Al-Quran tidak ada ya salah ada ya memang sedikit tapi andaikan dalam Al-Quran tidak ada kan dalil apa eh, hukum dalil lainnya ya itu kan hadis kan begitu loh kalau dari hadis banyak ya ini tentang adab kubur yang berkaitan dengan mimpi tadi wa idza ra'a ma dan jika dia melihat yang dia benci nah yang tidak dia sukai, mimpi yang buruklah. Falyata'awwad billahi min syarriha. Falyata'awwad hendaknya dia minta perlindungan kepada Allah min syarriha dari keburukan ha apa ha? Ru'ya, mimpi. Wa min syarri syaitan dan dari keburukan syaitan setan. Kenapa? Karena disebutkan pada hadis sebelumnya mimpi buruk pasti datang dari setan setan innaman najwa minasyaitan ya liyahzunal ladzina amanu. Jadi setan itu memang suka membuat orang beriman itu cek sedih gitu loh, cek sedih, cek stres, cek banyak pikiran, maka diganggu dengan mimpi buruk, dengan ini, dengan itu gitu loh. Ketika orang terganggu kan akhirnya kan nggak nggak nggak apa mau sholat nggak khusyuk, mau kerja juga malas, mau gini juga nggak enak, itu dari syaitan syaitan. Makanya berlindung kepada Allah dari keburukan mimpi itu dan dari keburukan setan wal yakfil thalathan dan hendaknya dia meludah tiga kali nah ini disebutkan dalam riwayat lain ke sebelah kiri tuh tuh tuh gitu kecil eh, tafalayat filu sama basuqo yang suku itu beda kalau baso kayak suku itu antum kumpulkan waktu itu tuh baso kayak suku. Tapi kalau tafalayat fil itu kecil tul tul tul gitu ya. Wal fil salasan. Dan ketika sholat juga seperti itu. Ya jadi tul tul tul gitu. Andaikan kalau misalnya pas uh, siapa alan tul tul kena aan ya nggak nggak kerok nggak kroso gitu. Gitu ya. Alan siat. Wal fil apa wal fil meludah kecil salasan tiga kali kemana ke kiri wala yuhadis biha ahadan dan jangan diceritakan seorang pun Cok cerita lah apa diceritaan lo tambah gaya-gaya setan gitu loh fa inna lan tadurrahu karena mimpi itu tidak akan memadorotinya ya tidak akan bermadarat untuk untuknya. Nah, orangnya tidak ngerti malah dicari-cari maknanya apa. Ya. Nah, mimpi kalau sudah dicari-cari maknanya itu akan betul-betul terjadi. Ya. Makanya mimpi itu jangan ditafsir-tafsirkan, jangan ditakwil-takwilkan. Kalau mimpi buruk wes cok digubris. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. A'udzubillahil azim wa biwajhihil karim wa sultanihil qadim rajim. Tuh tuh tuh tuh gitu ya. Ya. Jadi ini ini ada sisi imannya apa? Ya bahwa yang baik-baik itu datang dari Allah Ta'ala Ma asabaka min hasanatin Allah Wa ma asabaka min sayyiatin famin nafsik Kebaikan apapun itu datangnya dari Allah Dan apapun yang buruk itu dari awakmu dewe gitu Nah cuma kadang-kadang jangan salah tafsir ya yang namanya keburukan ya itu datang dari diri kita itu kalau sebabnya kita berbuat dosa. Tapi kalau sebabnya itu berbuat taat, antum berjihad terus ketembak misalnya kan? Ya itu itu bu bukan masuk pada wama asabaka min sayyi'atin famin nafsik. Nah, karena ada orang itu menafsirkan pokoknya apapun yang buruk itu berarti buruk gitu loh. Nah, itu tidak seperti itu. Ya, jadi makna wa ma asabaka min sayyi'atin fa min nafsi. Keburukan apapun yang datang kepadamu maka dari dirimu sendiri. Itu kalau kita melakukan do dosa. Kalau yang antum melakukan kebaikan kok mendapatkan keburukan. Oh, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berdakwah mau diancam bunuh, iya kan? Nah, gitu. Jadi kalau antum melakukan kebaikan-kebaikan, antum suka amar ma'ruf nahi mungkar, terus kok kemudian diculik, dibunuh. Jihad berarti di situ. Ya cuma ya ini kan maksudnya eh, apa ya nggak sampai seperti itulah andaikan antum itu melakukan kebaikan antum berangkat misalnya ya berangkat bismillah mau ikut taklim di masjid tiba-tiba ditanya jalan ke tenggor truk misalnya nah ini ini naudzubillah yang ini contoh aja itu bukan bukan keburukan karena antum tadi ini berangkatnya untuk kebaikan nah cuma kita lihat niat kita lah apa ya gara-gara kok ketabrak mau tapi aku ngelamun gitu kan. Ya misalnya dewi ini ngono. Gitu loh. Kadang-kadang atau mungkin ada niat yang lain gitu kan, niat yang yang lain. Karena ada yang niatan ikut kajian bukan ikut kajian tapi dodolan gitu kan. Itu ada juga. Tapi intinya wama aso min sayyi'atin famin nafsik itu keburukan yang menimpa kita kalau kita berbuat dosa. Kalau misalkan antum berbuat baik, kemudian antum kok seakan-akan mendapat keburukan, yakinlah bahwa itu adalah apa leh? Itu adalah cikal bakal suatu kebaikan. Makanya ketika Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam yang beliau kan di apa? Diapakan? Di diapakan? Kan? Dirangkul Jibril sampai tiga kali kan ketakutan ya Nah, Khadijah tahu itu karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bukan tukang maksiat, bukan tukang dosa. Akhirnya dia mengatakan, Wallahi la yukhzikallahu abada. Jadi kamu mendapatkan seperti ini nih bukan karena Allah, bukan karena hendak menghinakanmu itu nggak mungkin kalah, nggak mungkin lah Allah menghinakanmu. Innaka latasilur rahim karena engkau orang yang biasa nyambung rahim wa taksibul ma'dum dan biasa memberi nafkah orang-orang yang nggak punya gitu kan wa tuqrid dan kamu biasa memuliakan ta tamu. Nah, orang yang perbuatannya baik kemudian mendapatkan seperti ini ini tidak mungkin suatu kebu keburukan. Jadi secara lahir memang buruk tapi itu adalah cikal bakal suatu keba kebaikan. Ya, ini sisi imannya. Jadi yang baik-baik datang dari Allah Ta'ala, yang buruk-buruk datang dari syai, syaitan. Karena yang pertama seperti ini, maka mendekatlah kepada Allah biar dapat kebaikan terus. Maka jauhilah syaitan biar kita tidak mendapatkan keburuk, keburukan. Kemudian ya tadi itu ya kalau kita bermimpi baik jangan diceritakan kecuali kepada orang yang ikhlas kalau kita mendapatkan mimpi buruk, <clears throat> nggak usah diceritakan dan nggak usah digubris ya karena itu dari setan tidak akan bermadurat bagi kita selama nggak dicari-cari apa tafsirannya dan kondisinya tadi itu adalah kita meludah tiga kali tuh tuh tuh sambil a'udzubillahil azim wa biwajihil karim wa sultanihil qadim minasyaitonir rajim atau antum mengucapkan a'udzubillahi minasyaitonir rajim atau a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq atau a'udzu kalimatillahi tammah min kulli syaitonin wa hamah wa min kulli ainil lamah terserah atau a'udzu bi a'udzu billahi tammati min ghadabihi wa iqabihi wa syarri ibadihi wa min hamazati syayatin wa an yahdurun atau yang panjang yang dulu antum menghafalkan itu Mudah-mudahan masih ingat ya. A'udzu bi kalimatillahi tammat allati la yujawizuhunna barrun wala fajir min syarri ma khalaqa wa dhar'a wa bara' wa min syarri ma yanzilu minas sama' dan seterusnya. Ya. Ada pertanyaan, teman-teman? Gak ada ya, harus oh, ngantuk. Oh. Ngantuk ah. Ngopi dulu. Yang kedua, silakan ditirukan Qalan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam Idza ra'a ahadukum syai'an yakrahuhu Idza Qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam Idza ra'a ahadukum syai'an yakrahuhu jika melihat seseorang kalian sesuatu yang dia benci dalam mimpi ya falyanfuth an yasarihi thalatha marrat hendaknya dia nyebul ya kalau tadi yatfil itu ada ludahnya yanfuth ini nyebul gitu udah keluar lah ya makanya wamin syarrin nafasati jadi ada keluar dikit tapi lebih mendominasi hembusannya wamin syarrin nafasati fil uqad ini seakan-akan remeh tapi berpengaruh loh itu seakan-akan remeh tapi ber berpengaruh coba misalnya ada orang yang terkena gangguan suruh baca trikul itu ditutupi setelah itu di hembuskan dan diusapkan itu tidak karu-karuan bisa-bisa meronta-ronta itu jinnya itu dan sama-sama menghembus itu kan wa min syarrin nafathati fil uqad tukang sihir wanita itu kan menghembus kan nyebul gitu kan sambil apa sambil baca-baca mantra Nah di sini ini kalau tadi wal yadfil ini wal falyan fuz. Bedanya apa? Kalau yatfil itu tul-tul luda aja nggak pakai hembusan, tapi kalau food ini hembusan. Lebih banyak hembusannya meskipun mungkin ya ada luda tapi nggak nggak banyak, ya banyak hembusannya. Hendaknya dia meniup sebelah kirinya tiga kali wal yata'awwad billah jadi ditiup dulu kemudian wal yata'awwad billah minta perlindungan kepada Allah min syariah dari keburukannya fa innaha lan tadurrahu sesungguhnya mimpi itu tidak akan bermadarat baginya ini menunjukkan apa ikhwah bahwa setan itu tidak mampu apa-apa ya setan itu tidak mampu opo-opo cok diwedeni lah bahwa dinang setan lah bahwa dinang dukun gitu kan faqatilu awliya asyaitan inna kaita syaitan ikana kana do'ifa jadi tipu daya setan itu sangat le lemah kemudian pada ayat 102 ya wattaba'u itu 108 Hah? wattaba'u ma tatlu syayatin itu 102 atau 108 100 berapa? Leh. Ang, ah. 102 itu kan wa ma hum bidarrina min ahadin illa idznillah. jadi setan-setan, dukun-dukun itu tidak bisa memberikan maudhorot apapun kecuali dengan izin Allah. Kalau Allah tidak mengizinkan, tidak bisa. Nah, ketika kau sampai bisa terjadi madorot, berarti karena Allah mengizin, mengizinkan. Ya, jadi setan itu le, lemah. Lemahnya pakai apa? Pakai zi, zikir. Ya, ingat hadis yang Ketika Nabi naik kendaraan, kemudian kepelicuk kendaraannya langsung eh, sahabat yang nyetir bilang tak isa syaiton binasa setan atau kurang ajar setan gitu kan kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam takul tak isa syaiton jangan mengucapkan binasa si setan karena kalau kamu mengucapkannya ya ta'adzama setan itu semakin besar hatta yakuna mithlal bait sampai seperti bu apa bait apa bait sama seperti ru rumah walakin kul bismillah tapi ucapkan bismillah kalau kita mengucapkan bismillah kata Nabi sallallahu alaihi wasallam tasaghara setan itu menjadi kecil hatta yakuna mithla dzubab sampai sebesar lalat pernah ikhwas kalian pas meruqyah orang itu katanya dia itu melihat naga ya kalau naga itu biasanya di kepala Nah, itu orangnya itu biasanya pembawaannya pusing, aja pusing gitu kan. Kepala pusing, terus pemarah, sombong orangnya. Apalagi kalau naganya itu punya mahkota. Kalau ular piton tempatnya nggak di situ, rahasia, ya. Nah, naga ini pernah pernah ya pernah naga itu besar dipegang tidak bisa dicari tidak bisa terus didoakan dibacakan surat al jin gimana bunyinya al jin itu wa anna dhananna alla nu'jizallaha fil ardi wa lan nu'jizahu haraba itu langsung kata sing kena jin niki saya tidak tahu nggak bisa melihat toh nggak sakti jadi Katanya dengan dibacakan itu naga yang besar tadi itu jadi kecil sebesar cicak gitu. Sebesar cicak dipegang dihancurkan bisa. Nah ini karena ya seperti itu sifatnya setan itu gitu. Makanya kadang-kadang kalau antum melakukan ruqyah, teman-teman, ikhwah sekalian, itu harus continue. Jangan sekali. Sekali berhenti, belum mati, antum tinggal cepat kuat dia. Jin itu bukan seperti manusia, jadi dengan sekitar diobati langsung kembali kuat gitu loh jin itu. Ya kayak tadi terus besar jadi kecil, kecil jadi besar gitu. Setan itu besar dengan kemak siatan, Dengan kemak siatan. Ketika dia apa orangnya senantiasa taat dia kan mengecil. Makanya berkaitan dengan hadis yang setiap rumah ada jinnya kan. Kalau kita masuk baca bismillah, mau makan baca bismillah, itu kan kurus-kurus ceritanya. Ya, nggak sempat makan. Sementara yang masuk rumah nggak baca bismillah, mau tidur nggak baca bismillah, makan nggak baca bismillah, setannya gemuk-gemuk karena dia mendapatkan banyak fasi, fasilitas. Dan dalam hadis yang lain seorang mukmin karena dia zikir pagi petang, sholat lima waktu, banyak melakukan ketaatan, itu dia menjadikan setannya itu nggak kok berlemu gitu loh. Jadi setannya itu menjadi kurus, kering, seperti kendaraan yang dipakai terus tanpa istirahat. Jadi nggak kok berlemu gitu. Okay. Yang ketiga silakan ditirukan qala Nabi sallallahu alaihi wasallam wal yatahawwal an jambihi alladhi kana alaihi rawahu muslim Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, wal yajahawal hendaknya dia berubah, beralih, berganti anjambihi ladzi alaihi anjambihi dari samping alazikan alaihi yang sebelumnya dia ada di situ. Maksudnya setelah tadi meludah dan a'udzubillahi minasyaitonirrajim pindah posisi kalau misalkan tadi posisinya itu eh, di atas samping kiri, pindah posisi di atas samping kanan. Kalau misalnya tadi apa itu? Kalau misalnya tadi itu apa? Siapa yang nangis? Anak buta. Hah? Anaknya Arya tah? ya sampai mana tadi sakno konang lapo lapo satu beda ya kenapa Abdul Ghaffar ya saya mana oh, iya jadi pindah kalau misalnya tadi menghadap ke barat, pindah ke timur. Kalau misalnya tadi menghadap selatan, menghadap ke utara, dipindah. Dipindah. Yang lebih bagus kita mengucapkan La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in Qadir alhamdulillah wa subhanallah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwata illa billah. Berdoa, beristighfar kan diampuni kan, dikabulkan dan kalau sholat kemudian kalau dia wudhu dan sholat maka sholatnya diteri, diterima. Gitu. Ayo qala nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Qala fa in ra'a ahadukum ma yakrahu falyaqum falyusalli rawahu muslim fa in ra'a ahadukum fa in jika ra'a melihat ahadukum seseorang kalian ma yakrahu apa yang dia benci fal yakum hendaknya bangun ya fal yusoli dan mengerjakan so sholat jadi lebih bagus ini tapi kalau misalnya masih ngantuk dan misalnya subuh masih lama ya tidak apa-apa apa berpindah posisi saja ini adab-adab tidur teman-teman ya ikhwas sekalian adakah pertanyaan sebelum kita pindah ke adkarus sobah wal masak Monggo silakan. Ada mikrofonnya ta Ah, mana? Oh ya. Oke, mau bertanya tentang mimpi Ustaz. Oke. Saya pernah mendengar bahwa ada mimpi itu berkelanjutan. Jadi bukan mimpi baik, bukan mimpi buruk, mimpi seperti biasa tapi uh, berkelanjutan. Jadi hari ini mimpi ini, terus besoknya mimpi itu tapi di seperti dilanjutkan kan apa itu kan masuk gangguan jin atau seperti apa atau hanya bunga tidur biasa kan karena tidak bisa disebut buruk dan tidak disebut, disebut baik tapi kata orangnya itu bisa kayak bisa disimpulkan bahwa nyambung gitu kan ya apa ya assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya jadi tadi kan kita katakan bahwa definisi mimpi baik dan mimpi buruk itu bukan senang tidaknya. Tapi sebelum tidur itu pian ya opo gitu kan. Jadi bisa dikatakan mimpi baik kalau sebelum tidur itu kita pikir kita dalam kondisi suci gitu kan. Nah, kalau di, bukan nggak dilihat dari situnya, dari sisi senangnya, mimpi bahasa itu senang apa enggak, Suhaimi? Senang, tapi itu dari syai, syaitan gitu loh makanya uh, kita mengatakan ini mimpi baik itu dari kondisi seperti apa kita sebelum tidur kalau sebelum tidur kita zikir, kita tilawah, kita sholat witir, kita tidur dalam kondisi suci, baca doa-doa tadi, terus zikir sampai tidur itu pasti mimpi bah. baik, tidak mungkin setan bisa masuk. Ya. Yeah. Tapi kalau misalkan sebelum tidur itu kita nggak zikir apa-apa, kecapean ya, malah sampai apa kecapean, lapor, sampai capek eh, makan dulu, langsung geletak sedilu, terus hilang gitu ya. Lupa belum cuci tangan. Bangun-bangun kesakitan tangannya itu kan digigit tikus. Ada teman seperti itu dulu di Jakarta itu. Saking capeknya, capek lapar jam 10 pulang langsung makan saking eh, wis warek tak ngeledak dulu ah ijo engko-engko wae dibaik atuh gitu kan gobra-gobra tangannya karena di, di apa dicokot tikus got tikus ke Jakarta itu kan sisiran kan Di pihak ngono apa punggungnya itu ya pihak tengah nah jadi itu akhi ya ukti ya tadi jadi definisi mimpi baik dan mimpi buruk seperti itu, itu yang pertama yang kedua uh, tahu dejavu enggak? Dejavu itu mimpi tapi besok terjadi. Nah kalau berkali-kali pasti gangguan jin. Dejavu belum. Ikalah begitu mau aku nakin ya. Nah, nah yang berkelanjutan misalnya mimpi ya berkelanjutan mimpi terus apa terbangun tidur lanjut mimpinya kayak film Tobi Continued gitu ya nah itu juga gangguan jin itu juga gangguan jin cuma kalau sekali dua kali seumur hidup yang nggak menjadi masalah itu wajar kayak orang tidihan ya tapi kalau sepekan terjadi sampai tiga kali malah tiap hari itu wes parah kalau begitu ya itu ya sudah parah Allah taala a'lam ada lagi silakan ya mikrofonnya ada panitia lo bisur'a kui pilih don pilih apa la tata'akhir la takun bati'an bukan masalah mimpi, tapi yang lain ya tidak apa-apa masalah keluarga ini kan ya. eh, kapan hari itu istri kan di apa ya di curhat temannya begitu mm -hmm. kalau tadi kan agar kalau api istri kan eh, suami kan wajib untuk tahu iya, ya isinya isinya dan, dan itu su istri istri tidak boleh lanjut lanjut dulu ya. <laughs> dan ini ini terbalik ini ini suaminya itu apa ya uh, akhir-akhir ini katanya begitu akhir-akhir ini artinya itu dikunci dan kemana-mana itu dibawa usah begitu nah ini kan masalah eh, persoalan sehatnya berkeluarga begitu. Nah ini ya. juga sering itu suaminya itu sering membahas tentang poligami dan sebagainya sehingga hmm. berdampak mungkin ya mungkin suaminya ingin poligami begitu iya. sehingga apinya itu di karena dikunci kemana-mana sampai sampai ceritanya itu di kamar mandi pun dibawa begitu. Baca Quran be, cetak sini. Nah terus apa namanya sarannya itu bagaimana Ustaz kalau seperti itu? Iya, gimana? Susah jawabnya ini ya. Tak minum dulu guys. Itu nggak ada helm-helm di luar dah. Hujan. Nggak ada cucian di luar nggak ada. Iya. Jadi kalau kita membaca Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro Kita baca ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Kita baca hadis kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi berarti seorang laki-laki itu bertanggung jawab umum semuanya. Nah, berarti di sini suami itu harus tahu istri kemana, istri ngapain, karena dia bertanggung jawab nanti di akhirat kan. Nah ini yang istri itu kepada suami tidak. Nah kemudian yang kedua kalau sudah memiliki dua istri misalkan itu memang ya harus harus dikunci karena wanita itu kan sifatnya kepoan kan engkau naga adil, engkau naga adil, engkau gitu kayak ini, naga tiga ini, kan suatu dari setan Nah, kalau mencuri-curi sampai misalnya ketahuan misalnya nanti nih ngomong sayang nanti nggak ngomong sayang kan bisa jadi masalah. Nah kalau di sini ini maka dalam kasus yang sudah punya dua istri ini harus ditutup dikunci memang. Dan si istri wajib taat kepada suami. Nah ini kepada para ustazah ya para ibu ya para mak-mak eh, sebetulnya seorang suami itu seorang istri itu ya selama suaminya masih sholat lima waktu selama suami masih memenuhi kebutuhannya ya kebutuhan lahir kebutuhan batin dan tidak ada hal-hal yang kelihatan dia itu maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala wis gitu loh mestinya begitu jadi jangan mencari-cari yang di luar itu itu setan gitu kan dan andaikan naudzubillah misalkan suami itu selingkuh atau zina misalkan, selama dia tidak ngerti ya, tidak ngerti kalau dia seperti itu, tetapi si suami tetap berbuat baik kepada si istri, itu istri wajib taat. Wajib taat. Taat leh ojo juru-juru leh antum belum nikah soalnya. Ya, jadi ini istri wajib taat. taat. Jadi itu antum ngerti di situ. Makanya ketika ada istri memeriksa HP-nya suami, suami dicek di mana, malah didolei apa Sherlock ya, diapakan gitu lewat kan bisa itu di web WhatsApp terakhir kan dicek gimana caranya pakai bisa gimana gunang itu pas ngelawung nanti gitu kan itu tuh terlalu ah itu buat pekerjaan ente gitu loh yaitu bukan pekerjaan ente makanya tadi sebagai seorang istri kalau dia tahu suaminya seperti itu, ya alhamdulillah lah itu pengen poligami gak pengen zina ya kan? Itu masalahnya ya mohon maaf ini kepada para wanita itu masalahnya gak menerima poligami gitu loh. Padahal Allah yang memberikan poligami siapa? Kadang ala-ala soalim, aku gak menolak poligami, gak apa-apa poligami pokoknya gak bujoku. Ah, dak kurangmu gitu aku nggak menolak poligami tapi poligami itu ya nek bojone itu ada kekurangan poligami yo nek gak bisa punya anak nek sakit nek anu baru boleh poligami gak kata siapa nggak ada syarat seperti itu gitu loh ya jadi ya memang inilah ujian wanita itu ya jadi jangan pakai pra perasaan jangan pakai perasaan dengan pakai perang perasaan nah, banyak wanita diuji dari sini masalahnya apa kalau sampai benci kepada syariat Allah Ta'ala ini gitu ya itu kan bisa kafir kan Dzalika bi annahum karihu ma anzalallahu. Gimana? Saiful gimana? Dzalika bi annahum surat apa itu? Surat apa? Hah? Furqan. Fak fak. Kok fak fak Papua lah ada mahasiswa saya, saya itu fak fak Papua apa dalika bi annahu Kak gini nih kok kono nggak kalau lampu yo piye ini kisu Jaime? ini Ustazah wah Ustazah ini kok apa namanya kak apa <laughs> istilahnya apa gak peka iya baru dhewe lah iya kok ini sampai diomong dalam majelis itu termasuk ning ngubine ente langsung no gak usah ustad habis ya susunya ya gak usah iya eh, dzalika bi annahum karihu ma anzalallahu terus fa ahbata a'malahum gitu ya jadi sebelumnya nggak ada sakito nggak ada di situ Sebelumnya kan Allah mengatakan kafir kan? Ya, walladzina kafaru fata'sallahum ha? wa adalla a'malam Allah mengatakan kafir walladzina kafaru orang-orang kafir fata'asallahu celaka mereka kata Allah wa adalla a'malam dan Allah menghapus amalnya Kenapa? Dalika bi'annahum demikian itu karena mereka karihu membenci, gak suka gitu loh. Ma anzalallah apa yang diturunkan Allah batu a'malahum maka Allah menghapus amal mereka. Ini bagian dari nawaitul Islam. Saya misalnya seorang laki-laki gitu kan. Benci dengan jihad. Lah itu jihad barang. Pun aku mati bujuku dikawin wong liya piye gitu kan misalnya gitu ya. Takutnya aku mati besok om aku piye semua gini itu itu juga kalau benci zakat kan itu bisa kafir loh. Ya. Mengatakan bahwa uh, misalkan lidzakari mithlu hadil unsayain bagi laki-laki kan dua bagian perempuan. nggak adil ini, itu kafir itu. Jadi hati-hati dalam masalah ini. Jadi terimalah sami'na wa atokna. Jadi jangan seperti orang Yahudi lah, jangan seperti ahli kitab Gimana alkitab itu? Gimana alkitab Apa? Bibaat gimana al-Baqarah itu? Gimana? Ed, aku udah apa Quran, et Yang apa-apa lo? Gimana? Gimana? Gimana? Iya, guru nabi ba'dil kitabi apa tuh minu nabi ba'dil kitabi wa takfuru nabi ba'd fama jazaa'u may yaf'alu dzalika minkum illa khizyun fil hayati dunya terus iya gitu ya terus apa apa Abdul Ghaffar Iya. Jadi ini bagian menerima yang enak, sehingga nggak enak diterima, nggak ditolak gitu. Nah, jadi semestinya istri itu mendoakan suaminya biar mendapat hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Didoakan agar suaminya itu senantiasa dibantu Allah dalam istiqomah, dalam ketaatan senantiasa khusnudon nah kalau khusnudon terus ya gak usah rabi kok bisa gitu jadi orang dan dalam bersuami istri itu harus saling khusnudon gitu. Jangan saling suudon, suudonan. Kalau sudah dikit-dikit curiga, dikit-dikit curiga dan curiga dari setan ya. Itu wis alamat gitu, kan, itu wis ala alamat. Ya, jadi untuk istri ini jangan terlalu apa jangan terlalu istri apa TV suami wis husnudzonola itu di luar kapasitas nt gitu. Jadi nt itu cuma disuruh Allah Ta'ala untuk melakukan yang kelihatan-kelihatan aja gitu. Yang dibalik itu husnudzono itu dibalik apa dibalik kemampuan kita Makanya orang kalau dia tuh mikir jeru-jeru, gak khusnudan, kok nangene, kok nangene, bilang lah asam lambung kumat. bilang lah sesek dodoi kan gitu. Karena dia gak khusnudan. Kalau semuanya makanya ada istilah itu dalam ilmu ya baik orang tua kepada anak, baik suami kepada istri, baik istri kepada suami itu namanya fandut taghaful. Ilmu salib pura-pura lupa. Ya, jadi kalau ada kesalahan anak, pura-pura gak ngerti, lupakan jadi diileng-ileng ya. Ayo nyolong neker mana ya. Lo nyolong neker mana ya, pula balik gitu itu ya anak ya gerisinan ndak enak gitu. Istri kepada suami juga begitu diingat, ingat kesalahannya itu. Jadi kita diperintahkan untuk melupa, melupakan. Kalau ada kebaikan iling-ilingan untuk orang lain loh ya, bukan kebaikan ente. Kebaikan orang lain ingat-ingatlah kesalahannya kamu apa lupakan bukan bukan dibalik kalau kalau kita pribadi ya kesalahan kita diingat-ingat terus yang kebaikan lupakan tapi orang lain kebaikannya itu lo ingat-ingat keburukannya lupa lupakan karena semua orang itu pasti punya kekurusan rusak apa kekurangan itu tambah keras hujannya tak mandi ya suara kalah sehari ya Jelas ya, insya Allah demikian. Jadi antum kasih nasihat kepada yang curhat tadi Mbak, ya Alhamdulillah lo dosa mesti sampai itu pengen poligami Anak zina lo ya apa gitu kan Satu yang kedua Ya sampai itu sepusulun aja kepada Allah Selama hae sampeyan itu dipenuhi sama dia ya wis Sampai nawa atau nah gitu Insya Allah begitu dan jangan lupakan mendoakan suami Didoakan semoga istiqomah Didoakan semoga senantiasa menghadiri kajian ilmu Saya bertanya Taat itu boleh apa enggak sih? Boleh, boleh apa enggak sih leh? Boleh tak leh? Tapi ini itu aja sih leh ini kita kepiro ya Enggak, ada bukan karena ini Allah sengaja rezeki kok ya Iya Syukuri ya cuma-cuma kak rabi-rabi Iya. Insyaallah demikian Allah taala a'lam. Pokoknya perkara yang halal itu ya wis lah halal gitu kan. Misalnya begitu, ya mohon maaf BI ya ada yang tersinggung, tapi misalnya ya dia tersinggung. Ya. Sekarang adkarus sobahi wal masa ditirukan qala nabiyyu sallallahu alaihi wasallam qala nabiyyu sallallahu alaihi wasallam qul qul huwallahu ahad wal muawwidataini hina tumsi wa tusbih hina tumsi wa tusbih marrat yakfika min kulli syai' Rawahu tirmidhi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Kul katakan, kul wallahu ahad dan al muawwidatain atau dibaca al maudatain ya. Al maudatain itu karena ada audu yaitu al falak sama anas. An hina tumsi wa tusbih ketika kamu di sore hari sore hari itu pada asar bukan pada maghrib ya wa tusbih dan ketika kamu di pagi hari berarti pada subuh tusbih itu salah sama roh tiga kali tiga kali al ikhlas tiga kali al falak tiga kali anas tiga tiga kali kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam takfi kami kulli syait itu mencukupi mencukupimu melindungimu dari segala sesuatu sesuatu ya ini atau tahu tidak sebab turunnya al-ikhlas eh al-ikhlas apa al-falak sama anas kan karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam disi disihir dan sihir yang e, menimpa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu bagian daripada sihir, sihir takhyil, sihir imajinasi, sihir khayalan. Jadi Nabi itu ketika terkena sihir itu seakan-akan melakukan sesuatu tapi tidak melakukan apa-apa. Nah, itu kan lama-lama kalau orangnya itu ya kalau Allah mentakdirkan itu bisa gila. Jadi melihat kipas angin ngono, seakan-akan kipas kan ngajak ngomong gitu kan itu namanya sihrut tahiy dan medianya itu mayang kurma yang kering perahu-perahuan itu loh kalau zaman dulu buat perahu-perahuan ya mayang kurma yang kecil ya iya yang kering terus ditajepi sebelas jarum kasih senar ya terus dikasih senar pakai mantra-mantra tentunya ditaruh di bawah batu dalam sumur kering Makanya Al-Ikhlas sama Al-Falaq itu kan 11 ayat. Nah, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam disihir lama itu, gitu kan? Sampai malaikat Jibril dan Mikael kan datang untuk mengobati itu. Yang Mikael bertanya, siapa suci suci? Terakhir ya. Subhanakallahumma wa bihamdik. Oh, nggak jadi. <laughs> Iya, sapa sing yihir? Mantop bahu gitu kata malaikat Mikael kepada Jibril.